hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini Rabbah dan Riyadil Jannah satu acara yang insyaAllah hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Muharram tempatnya kalau tidak salah ini hari tanggal 15 Muharram bulan yang mulia bulan yang penuh barokah bulan Muharram ini menjadi mulia karena ada satu hari Madinah dari salah satu pekerjaannya beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa Karena beliau Rasulullah SAW bertanya kepada mereka hari apa ini yang kalian puasa ini maka mereka menjawab hari ini adalah hari Ashura di mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan kaum Muharram ini Nabi Allah Musa berpuasa dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu Oleh karena Nabi Allah Musa berpuasa pada rangka sebelum Muharram, maka kami sebagai pengikutnya juga ikut berpuasa pada rangka sebelum Muharram. Mendengar apa yang sama Iya. Karena Rasulullah SAW kemudian berkuasa dan memerintahkan kepada sahabatnya, kepada umatnya untuk juga berkuasa pada tanggal 10 This is terjadi di Syria yaitu satu pemerintahan yang bertindak kejam terhadap penduduknya. Kita lihat, kita buktikan bagaimana kekejaman tidak pandang bulu tua muda anak-anak dihabisi semuanya tidak cukup wabarakatuh sebisanya semampu kita untuk bersama-sama membantu kita kita berterima kasih kepada panitia yang susah payah mengadakan acara ini tidak yang dan mereka mengumpulkan dana untuk membantu mereka perlu diketahui panitia ini tidak ada hubungannya dengan gerakan ISIS ISIS berbahaya akan Muhammadiyah sepakat bahwa ISIS berbahaya. Kita tidak suka dengan mereka. Kita adalah umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah yang terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan dan teraniaya di Syria. Untuk itu saya akan lanjutkan masalah hadirin apa yang sedang terjadi di negara kita ini. fé o senhor é berbagai macam aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, upon dan madrasah milik ahli sunnah di Iran yang diratakan bahkan di beberapa kota ahli sunnah dilarang membangun masjid kalau caras da carne. Kalau kita umat Islam mempunyai kita kita juga enam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, maka orang-orang Syiah mempunyai kita kita juga lima, empat, yaitu yang dikenal dengan Kutubul Arba, Al-Kafi, Al-Istimsal, adalah secara syiah dari kita kita rujukan mereka yang memakan waktu berbulan-bulan akhirnya mereka mengeluarkan fatwa bahwa ajaran syiah itu banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ajarannya adalah sesat dan menyesatkan bahwa ini disambut oleh ulama seluruh Indonesia karena berlaku untuk majelis ulama seluruh Indonesia. Para ulama menyambut gembira ada fatwa ini. Karena bisa dipakai dalam mengambil sikap terhadap syiah. Begitu pula para pejabat dan amalan. Mereka sangat gembira dengan adanya fatwa ini karena bisa diambil dipakai sebagai rujukan dalam mengambil sikap terhadap golongan syiah. Kalau para ulama dan pejabat seluruh Indonesia gembira menyambut dikeluarkannya fatwa ini tahu tokoh-tokoh kita beberapa gelintir tokoh kita yang sudah kita masyarakat ke Iran ini naikkan suara membela Syiah dan mengatakan Syiah tidak sesat ini bukan rahasia lagi bagaimana tokoh sebagai orang timur yang pernah mendapat bantuan dari mereka tidak sampai hati untuk mengoreksi agendanya. Inilah karenanya banyak dari tokoh-tokoh kita yang sudah tidak masyarakat dipikirkan ini tidak berani berbicara di saat ulama-ulama yang lain membuat pada mereka pasif jadi penonton masih Gracias. Oleh karena itu 千万，不买你的巴。 मारना पड़ेगा पहले कटक 他哥。